Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya ini menanyakan tentang anak saya ya Bu ya. Anak saya dulunya paling nurut, paling gimana ya. Semenjak dia mau minta sekolah SMA, sayanya kena ujian apa, terusnya anak itu nggak mau lagi ya. Dia sekarang kerja malah dia sekarang malah nggak masuk gimana tuh? Lagi ke jalannya nggak bener. Sampai dia masuk mabuk-mabukan, sampai ngobat juga. Sekarang dia susah dianunya ini minggu-minggu sekarang ini bu ya dia nggak pulang gara-gara dia mau ambil makanan sama saya dibilangin ah kalau mau manggil makanan harus baca bismillah eh dia malah marah ke saya malah dia ngomongnya pokoknya saya jangan diatur atau gimana malah kemarin dia suruh sholat subuh dia malah gimana ngomongin sekarang saya tuh nggak nggak wajib itu kasar benar-benar kasar loh bu ya mohon penjelasannya bu ya assalamualaikum semoga ibu diberi oleh Allah anak yang soleh ya. tapi semuanya begini kita ini di dalam menyampaikan kebaikan juga ada aturannya apalagi pada dasarnya anak itu dulu baik kenapa kok ada perubahan kadang kita ini menginginkan perubahan kepada anak kita itu seperti anak kita itu kita jadikan robot klik langsung jadi jadi jadi jadi sehingga anak belum bisa yang ini sudah kita marahi harus bisa yang berikutnya lagi minum ini bisa berikutnya sehingga bahasa kita dengan anak sudah tidak bahasa santun sehingga sering dengan bahasa emosi dan marah sehingga karena sudah biasa dengan bahasa amarah anak sudah biasa menolak karena apa? ibu pasti marah sehingga suruh baca bismillah pun badal kalau orang insaf tinggal bismillahirrahmanirrahim cuman karena sudah biasa marah nah ngapain jangan atur-atur nah ini maka pertama koreksi, apakah mungkin dulu salah? Kita terlalu tinggi target kita sehingga tidak kita uh, lihat perkembangan anak-anak kita. Jadi yang perlu kita koreksi orang tua dulu. Kita ngoreksi diri kita sendiri. Mungkin kita selama ini mengajak anak kita kepada kebaikan bukan dengan himbauan, dengan emosi marah sebab ada orang yang terlalu bersemangat dalam kebaikan tapi tidak dibarengi dengan strategi malah menjauhkan orang dari Allah Sementara pendidikan Nabi Bashiru walatun nafiru. Bagaimana orang itu senang, bukan lari. Ada kisah kebalikan daripada ini. Ada salah satu jamaah, mungkin dia ada di sini. Ibunya itu tidak sholat, ibunya tidak sholat. Susah, tidak sholat dan sebagainya. Rupanya dia dengar ceramah kami. Kalau orang tidak sholat tuh jangan disuruh sholat. Terus ya perdengarkan pengajian-pengajian. Ya ada sentuhan-sentuhan. Rupanya sang anak ini terlalu bersemangat. Sehingga beli CD banyak-banyak sampai beli DVD setiap hari diputar depan ibunya dengan keras-keras lah ibunya setiap melihat CD itu masih sumpah akhirnya ibunya muswan setiap melihat wajahnya Buya Yahya ya nek sudah nah, ini kan salahnya dia bukan begitu jadi memang betul akhirnya apa setiap tidak seneng lihat ini kamu salah katanya Buya harus tapi harus ada waktunya di saat ibumu sudah siap jadi paksa digedein lagi dengar tuh anak ibunya tidak pernah mau mendengar karena sumpah akhirnya malah musuhan dong dengan saya kan eh, jadi bersemangat pun harus ada dibandingin dengan strategi jadi selama ini bagaimana cara kita menyuruh anak kita menghimbau anak kita mengajak anak kita kita harus ada ilmunya karena anak kita itu bukan robot yang bisa kita langsung volumenya ditinggikan kemudian tidak, ini ada, ada cara strategi, ada siasat di dalam mengajak anak-anak kita di dalam kebaikan, ini yang pertama yang kedua kita harus sadar bahwasanya kita tidak akan mampu menemani anak kita setiap saat. Karena ketidakmampuan kita maka hendaknya awas waspada tentang kawan bergaul anak-anak kita. Maka sehebat apapun orang tua, katailah apalagi orang tua yang punya kesibukan sebagai ustad kita mulai dari ustad itu jarang bisa bertemu dengan anaknya. Kedua, bisnis. Ya, berapa jam saya bisa ketemu dengan anak-anak berapa waktu saya bisa bertemu dengan anak-anak makanya kalau kita mengandalkan kehebatan kita di dalam mendidik kita gagal saat itu makanya kita harus sadar bahwasanya kita pun ternyata sehebat apapun penjagaan kita kita tidak akan mampu menjaga anak-anak kita 24 jam sehingga anda harus bisa menghitung berapa jam engkau bisa bersama anakmu ibu yang solehah bapak yang soleh berapa jam anda bisa menemani anak? Empat jam duduk dengan anak manis? enggak juga sebab pagi habis sholat subuh pun bisa ini eh, pembahasan ini berapa jam? setelah itu anak pergi ke sekolah bapak pergi kerja berpisah lagi pulang pun anda tidur anak tidur selesai mana? berarti yang harus kita perhatikan di situ adalah di saat mereka tidak dengan anda di saat mereka tidak dengan anda harus anda pilihkan kawan yang benar di sini loh teman itu sangat menentukan dan sangat mempengaruhi sebab at tabiah tasrikut tabi'ata watak itu akan mencuri watak yang lain jadi kalau kita salah memilihkan kawan untuk anak-anak kita sehebat apapun kita di rumah ketatnya kayak apapun di rumah ternyata dia belajar kesalahan di sekolahnya hebat kawan itu dan kawan ada dua kawan hidup dan kawan mati kalau kawan hidup bahkan lebih mudah kawan hidup teman yang salah kalau teman salah mempengaruhi mengajari kurang ajar ngajak belanja minta motor pakai pisau macam-macam ini kan ada ini kawan hidup ada kawan mati benda mati tapi membahayakan HP televisi bebas itu orang tua nggak sadar ini biasanya orang tua yang mulai berubah dari hidup fakir kaya anaknya dikasih fasilitas HP yang paling bagus dan sebagainya loh Bahkan ini ini merusak, bahkan di saat dengan ibunya pun dia sudah nggak bersama ibunya, lihat dia sendiri dengan HP-nya. Itu awal kehancuran. Nah, ini teman hidup, jangan Anda remeh itu. Televisi yang kita berikan itu menjadi kawan buat dia. Lalu siapa yang membuat acara televisi itu? Program televisi siapa yang membuat? Dan itu semua punya misi itu. Iblis berperan di situ untuk merusak anak-anak kita. Setelah itu ya tidak mustahil jika ada orang yang membebaskan anaknya dengan HP-nya ternyata disuruh sholat subuh susah disuruh ngaji susah karena apa? ngapain ngaji? repot bener kan aku sudah punya kawan HP di rumah, WA, internet segala macam maka silsilah pendidikan anak yang kami hadirkan di pagi dengan Umi pagi itu silsilah mendidik anak itu membahas masalah itu semuanya jadi kadang kita ini latah para orang tua ini misalnya orang tua yang dengan kesibukannya justru dengan kesibukannya malah anaknya disibukkan dengan yang tidak bermanfaat mungkin anak-anak yang ibu-ibu yang ada di luar negeri atau bapak-bapak yang di luar negeri atau di luar kota merasa kasihan anaknya jauh nak aku kirimi HP terbaru nak ya mungkin kamu bisa cari hiburan di situ nak karena abah nggak bisa menghibur oh ya terima kasih bapak bapak telah menjadikan saya setan dan itu nggak sadar bapak dan yang dengar di sini pun ada yang nggak sadar anehnya itu ini kan penyakit ngaji tidak sadar ayo ras dikit biar bener sadar latah memberikan HP HP itu programnya sudah kalau sudah masuk dunia internet programnya itu iblis-iblis dunia malaikat masuk sedikit webnya para ulama-ulama sangat sedikit lihat akan tapi lihat mulai dari film yang tidak karu-karuan wah itu dibasukkan semuanya lah ibunya lagi Allahu Akbar anaknya maksiat ibunya lagi sujud Allahu Akbar ditumpangi dosa itu juga kawan makanya lihat kalau sudah anaknya sedang begitu tuh mulai susah diajak sholat susah diajak ngaji susah diajak ke ulama bahkan mungkin merendahkan ulama bahkan lihat dengan anda pun sudah tidak sering senyum duduk bareng pun dia sibuk dengan HP-nya dengan internetnya kalau ditanya pun marah dikit-dikit lagi sibuk padahal urusannya adalah urusan dengan internet bahkan kawan pun kadang mengalahkan ibundanya sehingga dia pun berani bohong kepada ibunya demi membela kawannya terjadi atau tidak ayo banyak makanya hati-hati pilihkan kawan di mana anak anda saat ini kan begitu berkawan dengan siapa makanya dalam urusan-urusan semacam ini jika ada seorang ibu atau bapak punya masalah dengan anaknya kami tidak pernah mencoba mencermati anaknya kecuali ibu bapaknya dulu yang harus kita beneri jadi mungkin cara mendidik kita anggap saja setelah sampai kepada kesadaran iya saya salah saya salah mendidik anak saja oh, oleh bagus baru sekarang kita minta kepada istighfar yang banyak lalu hadirkan dalam sholat kita kemudian kita ingin mendoakan anak kita baru setelah itu apa kita mencari kekuatan dari Allah bagaimana kekuatan dari Allah sadar dulu tapi ya semuanya kalau ingin mengembalikan anaknya ke jalan yang kita ridhoi, mungkin anak yang kita kita kejar susah. Kita akan membawa anaknya susah. Akan tetap kita menasihati anak kita semampu kita. Surat, HP, SMS, wajib. Akan tapi ketahuilah, teramat berat kadang. Pergaulannya terlalu kuat. Sekarang Anda minta pertolongan langsung dari Allah dengan berdoa. Minta kepada Allah, Ya Allah, Ya Allah. Dibarengi dengan Allah fi'aunil abdi makanal abdu fi'auni akhih. Anda datang kepada orang fakir anda ambil satu dua orang fakir atau anak yatim orang yang tidak mampu anda biayai jadikan katral ya Allah seperti engkau janjikan kalau engkau menolong anaknya orang seperti janjikan oleh Allah kalau anda menolong anaknya orang maka anak anda yang akan ditolong oleh Allah mungkin anda terlalu jauh untuk mengejar anak anda yang terlalu jauh sesat dalam keterpurukan dan kehinaan akan tapi ternyata dengan kerinduan anda untuk mengangkat anaknya orang lain maka di situ akan menjadikan Allah mengangkat anak-anak anda maka siapapun yang pernah berjuang untuk umat manusia kalaupun punya anak bejat suatu ketika akan dikembalikan tinggal nunggu waktu saja tidak bisa tidak karena janji Allah dan Rasulnya makanya kami selalu menyeru sudahlah ayo banyak berbuat baik termasuk program-program semacam ini anda gugah hidupkan hati anda untuk masuk program memberi bantuan menghidupkan madrasah-madrasah di sana Bagaimana anak-anak bisa belajar? Mungkin anak anda sudah nggak karu-karuan, susah, anda menangis setiap hari. Betul, menangislah tanda penyesalan. Setelah itu apa? Anda membangun anaknya orang, maka dengan anda bangun anaknya orang karena Allah, maka Allah akan mengangkat anak anda. Nah ini, makanya termasuk yang kami serukan ini adalah untuk itu. Ayo program pondok pesantren madrasah menghidupkan madrasah diniyah sadar dengan anak orang lain, mengambil anaknya anak-anak yatim termasuk biasanya begini kami. Kalau Anda punya anak dua, anak kandung sendiri tambah dua anak kalau anda punya dua anak kandung ambil dua anaknya orang yang fakir miskin anda biayai ini ngalahkan bimbingan belajar nih karena bimbingan belajar yang ngajari seorang guru tapi ini langsung diajari oleh Allah nanti jadi anda ambil anak orang yatim anak fakir akan saya pondokkan saya sekolahkan sampai menjadi ulama Allah maka dengan begitu Allah akan menolong anak anda satu anak anda akan tertolong suatu ketika nanti katrol Kemudian yang kedua, jika anak yang Anda didik itu berhasil, maka Anda pun punya tabungan istimewa. Itu yang menyelamatkan Anda nanti. Tapi lihat orang egois, kalau ingin benahi anak langsung tutup poin kepada sang anak. Wow, oh, dengan bermacam-macam cara, dibiayai bermacam-macam. Saya punya duit, saya kirim ke luar negeri ke ulama siapa. Eh, di sana jadi penjahat juga. Ayo. Mau saya kirim ke Hadramut biar menjadi ulama, kumpul dengan wali-wali di sana. Di sana ganggu wali-wali. Ayo. Ini kita temukan ada anak-anak semacam itu. Orang tuanya nggak pernah peduli dengan urusan kemanusiaan. Akan tapi ambil pertolongan Allah dengan melong anaknya orang lain. Nah kami suruh juga di majelis ini lihat. Makanya kami berprasangka baik. Jika ada orang yang banyak berjuang di pondok semacam ini lihat. Kami menanti-nanti mana cucumu, mana anakmu. Berikan kepada kami sebab apa? Kalau sudah bapak ibunya biasa dengan kebaikan, Allah akan mengangkat cucunya atau anaknya. Mudah untuk dicetak menjadi ulama. Untuk menjadi pecinta itu. Sudah kasih cucumu satu saja. Ini paling mudah. Pasti akan muncul cucunya yang menjadi sebab orang tua dan kakek moyangnya disaf, diberi syafaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui anak tersebut. Maka dari itu ibu, ya ini pertama adalah sadar ya, mungkin kesalahan kita. Agar kita masih ada adiknya, masih ada biasakan dengan lemah lembut karena mungkin semangat yang berlebihan tadi sehingga kita sering berwaku kasar. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita dengan anak-anak kita tuh memilihkan kawan-kawan yang baik ya, kawan dari kawan yang hidup kemudian kawan berada di benda-benda mati harus waspada kita kemudian yang ketiga adalah dengan mohon pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara dua memohon kepada Allah secara langsung ya Allah anakku, anakku, anakku, anakku yang kedua adalah memohon pertolongan dari Allah dengan menjaga anak-anaknya kaum muslimin maka nanti Allah akan menjaga anak kita lihat kalau sudah Allah menjaga tidak ada yang bisa mengganggu anak-anak kita Allahu a'lam bisawab